Neng siap mau akang mah juga siap. Terus kapan kita angkangan nggak tahan pengen? <laughs> Ntar kasih tahu ya. Nanti neng kasih tahu. Sekarang mau ngejar cita-cita dulu pengen jadi direktur bang. Mau cari apa lagi sih neng? Ya? Neng beruntung dapat sayang paling ganteng. Eh, semua mah lewat. Orang bilang saya pakai adli Fairu, setiap orang <laughs> Ya. Jadi deh pikirin dulu ah. Udahlah jangan pakai dipikirin lah. Mau, mau apa lagi sih hidup di dunia ini? Ntar, ntar aja ntar dikasih tahu lagi deh bang. Lagi ini lagi seneng-senengnya kerja. Cuma terserah abang aja maunya gimana gitu. Sekarang gini, jangan salahkan Akang kalau Akang memilih yang lain. Ya gak apa-apa. Emang juga kurang seneng sebenarnya sama abang. Wah, udah ya. Wah. Ngomong aja nggak mau nggak cinta sama saya begitu. Kepanjang-panjang ya, banget mau jadi direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTI yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kita ketemu lagi di acara tempat kita curhat, tempat kita e, bertukar informasi, bertukar pendapat, gimana lagi kalau nggak di. Assalamualaikum Ustaz. Satu penghargaan buat kita semua di sini kepada RCTI bahwa acara ini juga ditayangkan di beberapa negara. Tunggu tangan buat RCTI sekali lagi. Untuk pemirsa yang mau bertanya, bisa kirim ke alamat di bawah ini. Yang mau bertanya, yang mau nonton, bisa kirim email ke alamat di bawah ini juga. Untuk yang mau memberikan kritik dan saran, bisa SMS. Caranya ketik pusat spasi nama, tanda pagar umur, tanda pagar komentar kirim ke 9388 Insya Allah kita bisa bersilaturahim narasumber kita sudah tiba di sini Alhamdulillah beliau sudah menyempatkan waktu walaupun waktunya amat sibuk uh, tepuk tangan yang meriah buat Ustadz Abi Maki <laughs> Assalamualaikum Ustadz Nah, rencana mau ini ada ada tausiah ya Insya Allah, Insya Allah di <laughs> Amerika ya ya rencana juga katanya Obama pengen di ditausiahin katanya Insya Allah bentar lagi nih amin nah, ah. <laughs> biar dia lebih mengenal mengenai Islam ya Ustaz ya alhamdulillah Pak Ustaz tema hari ini adalah lebih ba lebih bahagia sendiri pertanyaannya apakah semua makhluk Allah itu ada jodohnya ya Bismillahirrahmanirrahim ketika kita melihat satu pertanyaan, apakah setiap makhluk Allah itu ada jodohnya? Jawaban yang pasti insya Allah iya. Iya. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kull syai'in khalaqnahu zaujain." Segala sesuatu yang Allah ciptakan ini semuanya berpasang-pasangan. Suami insya Allah ataupun seorang laki-laki insya Allah akan jadi seorang suami. Istri insya Allah akan menjadi seorang istri dari suami. Artinya insya Allah akan berpasang-pasangan. Karena apa? Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Maka insya Allah setiap makhluk khususnya manusia akan ada jodohnya. Insya Allah. Jadi tidak ada putus asa ya untuk mencari jodoh bagaimana. Insya Allah akan dapat jodohnya. Insya Allah seperti itu. Iya. Ya. Ya, Oke. Okay. Uh, eh, mungkin di sini mengenai jodoh mungkin bakalan rame, rame nih ya. ini. Ya. Pagi ini bakalan rame <laughs> sekali. ya karena apa? Ya kita akan terus menyaksikan ini. <laughs> Silakan yang mau bertanya puas-puasin deh ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Zakia. Kalau ada wanita yang hidup sendiri karena ditinggal mati suaminya, yeah. itu tidak mau nikah lagi, apakah dosa? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita ditinggal suaminya, lalu wanita itu tidak mau menikah lagi. Apakah itu dosa? Insya Allah kalimatnya apabila seorang wanita ini sanggup menahan berbagai macam hal mungkin berzina, ya karena namanya itu merupakan satu kebutuhan ya, hubungan itu merupakan satu kebutuhan. Lalu seandainya dia tidak menikah, namun dia melakukan satu zina, maka haram dan dosa. Tapi seandainya dia, maaf, bisa untuk menahannya karena mungkin usianya sudah 70 atau sudah 80 begitu ya, maka dengan saya memutuskan untuk tidak menikah lagi. Silahkan tidak ada masalah. Namun yang jelas yang ingin saya sampaikan, apakah ada contoh dari sananya? Ada. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika akan meninggal dia menyatakan kepada istrinya dengan kalimat yang sangat indah sekali mengatakan wahai istriku seandainya engkau ini ingin menjadi istriku di sorga nanti anda tidak menikah lagi. Subhanallah. Tapi seandainya Anda menemukan seorang laki-laki yang jauh lebih baik daripada saya, silakan Anda untuk menikah lagi. Karena dia akan menjadi suamimu nanti. Maka subhanallah kalau seandainya seorang wanita setia dengan menyatakan Ah pokoknya suami saya meninggal Saya sudah cinta benar-benar sama suami Dan saya ingin menjadikan istri sendiri Atau istri dijadi suami nanti di surga Atau di akhirat Saya tidak menikah lagi Keputusan ini diperbolehkan oleh para ulama silahkan Iya. Tapi kalau seandainya kok bisa menikah lagi, misalnya sampai dua, mana nanti suaminya di sorga? Ini ada beberapa pendapat ulama, ada menyatakan ya suami yang terakhir. Ada sebagian ulama mengatakan Allah akan memberikan kepada mereka wanita itu apabila suaminya itu semuanya masuk sorga. Misalnya akan dipilih mana yang lebih soleh buat dirinya waktu di dunia itulah yang diambil. Wallahu alam. Jadi tidak disalahkan apabila seorang istilahnya apa tidak menikah lagi karena ditinggal wafat oleh suaminya. Terima kasih tidak apa-apa iya. ya. Yang penting bisa menahan hawa nafsu. Ya, ya kalau umur 80 mah ya kapan lagi mau. <laughs> Masih nafsu juga. Aduh, repot dah. Ya, silakan uh, ini Pak Ustaz ada telepon dari sahabat RCTI. Silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya diminta dari Cipinang. Begini Pak Ustaz, umur saya kan sekarang sudah 35 tahun nih. Tapi saya itu belum berani menikah. Oh saya pernah trauma Pak Dulu saya pernah menjalin hubungan ya sama seorang pria Nah kebetulan si pria itu pernah melakukan kekerasan sama saya Udah dia melakukan kekerasan, dia juga selingkuh Nah hmm. jadi saya tuh sekarang trauma banget untuk apa? Untuk mulai hubungan lagi Dan saya memutuskan tidak mau menikah atau belum mau menikah sampai umur segini Akhirnya ya saya sibukin diri aja dengan bekerja tapi di sisi lain Pak, uh, orang tua saya itu terus mendesak saya untuk segera menikah. Uh, yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, bagaimana ya caranya uh, supaya saya bisa mengobati trauma saya ini dan saya punya keberanian untuk menikah. Begitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trauma ini ya? Ya trauma. Dari Rini ya. tadi Cipinang ya? Ya, Cipinang. Yang ada AC-nya nggak? <laughs> ya. Silakan Ustaz. Kalau seandainya ada orang tidak mau menikah dengan alasan hal yang tidak syar'i karena trauma atau segala macam kan itu sebuah penyakit ya. Trauma ini merupakan sebuah penyakit maka obatilah Diobati. Ya, hal trauma itu. Sekarang sudah banyak insya Allah dengan istilahnya ada hipnoterapi secara Islami ada loh yang memperhatikan antara mus, eh, antara antara muhrim atau tidak muhrim. Tapi yang jelas datanglah kepada para alim ulama lalu diberikan satu nasihat nasihat yang baik. Terutama ingin menyampaikan sesuatu hal kewajibannya menikah karena ini merupakan syariat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita jalankan. Apalagi sua ataupun ibunya memaksa untuk ingin sekali melihat anaknya menikah. Subhanallah, kadang-kadang seorang ibu, seorang bapak itu akan kelihatan sangat resah sekali. Ketika apa? Resah ketika anaknya sudah usia dewasa belum mendapatkan jodoh. Bagaimana bunda? Resah kan? Aduh anak saya jodohnya bagaimana? Jodohnya bagaimana? Untuk membahagiakan orang tua, cepatlah menikah. Subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, obati rasa yang trauma yang ada ini dengan cara apa? Qiraatul Quran. Dengan cara dengan cara apa? Tahajud atau qiyamul lail, dengan duha, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan sembuhkan dan insyaallah akan berikan jodoh yang insyaallah baik. Iya, bukan jodoh yang sembarangan, makanya minta kepada Allah, lalu bergaul dengan para majelis ilmu. Karena apa? Karena ketika bergaul dengan majelis ilmu, insya Allah orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu apa? Insya Allah orang yang soleh, insya Allah orang yang baik. Maka dengan menyebutkan maaf di majelis ilmu, kalau ketemu jodoh di majelis ilmu, orang-orangnya akan sama-sama cinta ilmu dan cinta Allah. Tapi kalau ketemunya misalnya di bioskop, ada nggak jodoh yang ketemu di bioskop? Nanti hobinya udah menikah tuh maunya nonton dulu. <laughs> Gitu ya. Jadi lain, makanya carilah jodohnya di tempat-tempat yang baik, yang soleh, yang bersih agar mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Silakan seperti itu. Iya. Suaminya nonton, istrinya nyobain karcis aja. <laughs> Gratis itu ya. Baiklah, Ustaz ini ada email dari sahabat RCTI Silakan. dari Firna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya seorang janda yang mempunyai anak dua. Mantan suami saya sekarang sudah menikah lagi. Penghasilan saya jauh dari cukup untuk bisa membesarkan kedua anak saya. Daripada masa depan anak-anak saya tidak cerah, jika hanya mengandalkan saya, maka saya berencana untuk memberikan hak asuh kepada mantan suami saya. Hmm. Apakah dalam Islam seorang wanita boleh menyerahkan hak asuhnya kepada mantan suami karena tidak mampu? Ya. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini sangat baik sekali. Mungkin terjadi bukan kepada yang bertanya saja, ya mungkin kepada banyak orang. Banyak orang. Jadi menyerahkan hak asuh daripada anaknya cinta-cinta. Iya. Namun melihat ketidakmampuan, maka diberikan hak asuhnya kepada bapak atau mantan suaminya. Bolehkah itu? Silahkan apabila memang seorang wanita ini, ibunya ini percaya kalau bapaknya ini bisa mendidik, begitu ya. Yang kedua dan bapaknya penuh dengan kasih dan cinta, silahkan. Tapi kalau seandainya ini bagaimana dan anaknya tanya, nak kira-kira mau sama ibu sama bapak. Tapi kalau memang anaknya masih kecil dan perlu dengan ibunya misalnya, itu pun karena ibunya memang subhanallah sangat menyayangi dan anaknya pun senang dengan ibunya. Biaya tidak ada dan tidak ada salahnya selagi wanita ini belum menikah, tetap hak anak ini mendapatkan biaya dari bapaknya. Minta dikirimi dan minta dibiayai dan anak ini tetap akan mendapatkan kasih sayang ibunya. Tapi kalau seandainya memang sudah besar, lalu diserahkan ya sudah Pak, sekarang ini urusan kamu aja, kamu saja karena kamu juga adalah mantan suamiku, silakan ini anakmu untuk diurus, untuk dibesarkan, silakan. Tidak menyalahi syariat, namun dengan harapan percaya kalau bapaknya ini ataupun mantan suami ini akan mengarahkan kepada jalan yang benar. Seperti itu ya. Silahkan ya. Silakan laksanakan dan tidak ada masalah insyaallah. Ya. Terima kasih ya. Pak Ustaz. Ya Pak Ustaz, kita sudah tersambung dengan sahabat kita lewat 3 Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya baca di Kemanggisan. Ini Ustaz, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Tetapi ada orang yang seseorang yang mendapatkan jodohnya itu terlambat dan juga ada seseorang yang mendapatkan jodohnya itu cepat. Dan juga bagaimana dengan seorang yang dalam seumur hidupnya belum mendapatkan jodoh sampai dia meninggal. Ya, mohon pertanyaannya dari mohon jawabannya dari Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ada dikasih jodoh lebih cepat, ada yang lambat, ada yang lutuir banget dapat jodoh. <laughs> Pada hakikatnya insya Allah akan dapat jodoh. Iya. Namun yang jelas ketika ada jodohnya lambat, ada jodohnya yang cepat, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, bagi dirinya sendiri. Karena apa? Allah ini menguji kepada hamba-hambanya dengan ujian yang berbeda-beda, iya kan? Ada yang diuji dengan jodohnya cepat, ada yang diuji dengan jodohnya lambat, ada yang diuji yang sudah menikah dengan suaminya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan kekayaannya, ada yang diuji dengan jabatannya, ada yang diuji dengan penyakitnya. Terserah Allah, yang penting semuanya ini akan dapat ujian. Semuanya diuji. Tidak ada di muka bumi ini yang tidak diuji. Ketika ada pertanyaan, kenapa ada orang yang jodohnya cepat? Jangan dikira orang yang jodohnya cepat itu akan baik. Belum tentu. Siapa tahu jodohnya nikah besok cerai, nikah lagi cerai lagi, nikah lagi cerai lagi. Itu bukan cepat jodoh ya. Itu biar masuk infotainment. Jadi hal itu bisa terjadi. Iya. Tapi subhanallah ada yang jodohnya alon-alon, pelan-pelan pelan tapi begitu menikah alhamdulillah. Jadi Allah tidak akan mendolimi kepada hambanya. Sekali lagi, sekali lagi, Allah di dalam hadis kudsinya menyatakan kalimatnya, Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman, fala tazalamu. Aku ini Allah, kata Allah, tidak akan pernah mungkin mendolimi hamba-hambaku dengan cara tidak dikasih jodoh, tidak mendapatkan jodohnya. Tidak mungkin. Kenapa? Allah akan berikan. Subhanallah, ada yang cepat, ada yang lambat, namun yang jelas semuanya adalah ujian dari Allah. Yang cepat ujian dari Allah. Bagaimana setelah menikah? Apakah dia akan langgeng, akan e, menjaga e, nikmatnya berumah tangga atau beberapa bulan cerai? Ataupun yang lambat mendapatkan jodohnya, bagaimana? Allah pun akan diuji, ataupun Allah akan mengujinya. Seperti itu. Semuanya adalah baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih, Pak ya. ya, kita kasih kesempatan kepada audiens untuk bertanya Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Gini Ustaz Poligami itu kan boleh Wah rame ya. nih iya. Waduh ini nih <laughs> Saya mesti denger nih kayaknya kalau seandainya ya. uh, ada wanita yang memilih sendiri yaitu cerai daripada poligami, apakah itu boleh Ustaz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, Bunda, dengerin nih. <laughs> Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Poligami ini sesuatu hal yang mubah, dibolehkan di dalam syariat Islam. Iya, dengan beberapa syarat terutama semua ma'ruf, tahu keadilan yang ada. Iya. Namun yang jelas, apabila ada yang bertanya, boleh nggak seorang wanita meminta cerai kepada suaminya karena tidak mau dipoligami? Boleh nggak hal ini dilakukan? Subhanallah, saya ingin menyampaikan pertama kali bahwa di dalam Sahih Bukhari, apabila seorang wanita minta cerai kepada suaminya, tas'al an talaqa Artinya minta kepada suaminya bertawaf tanpa ada sebab harrama alaiha rihal jannah maka diharamkan oleh Allah bagi wanita itu untuk mencium bau sorga. Cuman bau sorga aja tidak boleh orang yang wanita yang minta cerai tanpa ada sebab, tanpa ada sebab. sekarang ini, sekarang ini mungkin ada wanita nggak ada sebab. Ah, sebab kekurangannya apa saya misalnya? Dijawabin, saya udah gak cinta lagi. Wah, astagfirullahaladzim. Seperti itu. Apalagi yang nyeleweng karena sini wanitanya. Astagfirullahaladzim. Ini sama dengan meminta cerai kepada suami dengan langsung. Lalu pertanyaan yang indah tadi, boleh nggak dengan karena tidak mau dipoligami minta cerai. Ikhtilaf ulama dengan menyatakan kalimatnya ini ada sebabnya. Kenapa? Karena tidak didua, tidak mau diduakan. Hakikatnya wanita itu pun menolong si laki-laki karena takut suaminya ini tidak bisa adil daripada tidak bisa adil, justru mengantarkan dia ke neraka, sudah saya mengalah, saya putus saja. Biar Anda cukup adil saja kepada dia. Karena apa? Subhanallah. Untuk satu orang juga. <laughs> Subhanallah. <laughs> Karena untuk satu orang pun harus adil. Lihat beberapa kaul ulama salafus soleh dengan menyatakan kadang-kadang suami sudah adil belum sama istri. Satu, Jangan perlu dengan oh harus dua itu harus adil satu pun harus adil. Suaminya makan nasi dengan gaap kambing guling, suaminya kambing guling tiap hari misalnya di kantor segala eh istrinya ikan asin aja terus misalnya bagaimana keadilan akan terjadi subhanallah suaminya gaya bajunya beli lagi eh istrinya daster mulu sehari-hari bagaimana keadilan yang ada ya keadilan ini satu pun perlu adil maka para ulama menyatakan silahkan kalau memang untuk tujuan seperti itu dan itu merupakan sebab insya Allah la mani ala talabat dalik Istilahnya tidak ada larangan ketika meminta seperti itu silahkan. Tapi dengan bijak, dengan hikmah, dengan keterangan jangan marah-marah. sini sini saya mau cerai sama kamu, saya cerai tidak bisa. Datang kepada orang tuanya bagaimana dengan bijak seperti itu ya. Terima kasih. Syukran. Paham ibu ya. Hmm. Alhamdulillah, saya masih utuh ibu. <laughs> Aduh, seneng banget kalau ngomong gitu. Sampai tepuk tangan tadi. <laughs> saya nonton konser. <laughs> Baiklah, mungkin audiens mau bertanya lagi, silakan. silakan. Yang mau bertanya? Ya, ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Nama saya Jasutisna. Begini Ustaz Saya dengar cerita bahwa ada seorang wanita yang meninggal Tapi belum menikah Apakah benar nanti di surga akan di, di akhirat akan dinikahkan Terima kasih Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dalam nih Dalam Dalam nih Wanita sebelum menikah Apakah nanti di akhirat dapat jodoh atau ya. akan dinikahkan gitu. Tadi saya sampaikan bahwa Al-Qur'an ini pasti tidak akan keliru. Iya, begitu Al-Qur'an menyatakan wa kullu shay'in khalaqnahu zaujain, aku ciptakan segala sesuatu berpasangan dan memiliki istri dari suami. Allah ini hak adanya. Bagaimana kalau ada orang yang belum menikah lalu wafat? Benarkah akan dinikahkan di akhirat? Akan dinikahkan. Benar dinikahkan benar. Siapa yang menyatakan Rasulullah SAW? Allah sudah sediakan bagi wanita yang belum menikah di dunia ini, maka Allah akan nikahkan nanti dengan wildanum mukhalladun, artinya para bidadara. Allahu akbar. <laughs> Kalau seandainya ada seorang laki-laki yang belum menikah di dunianya wafat, maka Allah akan berikan jodohnya yang sering dikatakan hurul ain, iya, ataupun ka'annahunna baydun maknun, seperti istilahnya merahnya telur yang selalu terjaga. Semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tapi jangan ada yang menyatakan saya nggak mau nikah di dunia, nanti aja di akhirat. <laughs> Salah. Iya, di dunia, di dunia harus menikah cari jodohnya. Begitu. Ketika nanti tidak bisa menikah di dunia, ibu tahu kan Allah Maha Adil? Allah Maha Adil dibuktikan dalam segala hal. Bagi mereka yang belum menikah di dunia, lalu wafat, di akhirat nah, lagi sama Allah. Ya Allah kok teman saya nikah, kok teman saya nikah, ini nikah. Saya belum pernah Allah katakan pilih olehmu. Subhanallah. Ini satu hal yang membuktikan Allah ini ma'adil. Maka tidak salah kalau Allah tadi menyatakan segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Seperti itu. Terima kasih. Syukur. Ya. Ambu ya. Jadi nanti kalau misalnya belum menikah, dapat jodoh kan dengan cowok? Wildan. Wildan Mukhalladun. Ini kan Wildan kan? Saya Wildan. Waduh, aslinya Wildan ini. <laughs> Semenjak tahu oh Wildan kayak gini, aku mendingan kawin aja deh di dunia. <laughs> ya. <laughs> Ada yang bilang, alhamdulillah gue udah nikah. Coba ketemu Wildan, ketemu Kiwil di atas. Ya. Silakan Bosan, kita ambil kesimpulan ya. dari pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim apapun yang kita lakukan kepada untuk istilahnya masalah e, ke, e, inginnya sendiri demi kebahagiaan itu satu hal yang keliru ya istilahnya dengan menyatakan walau bagaimanapun menikahlah dan mencobalah mengikuti daripada syariat Rasulullah SAW sampai Rasulullah dengan menyatakan man raghiba anni falaysa ya siapa saja yang tidak mau mengikuti aku dan Rasulullah itu menikah maksudnya dengan menyatakan menikah ini maka dia bukan dari umatku Hati-hati Iya, apapun, apapun yang terjadi. Kalau seandainya sudah menikah, jangan lupa. Kalau sudah menikah, istri minta kepada suaminya dengan menyatakan, Subhanallah, Pak, tolong doa agar saya ini menjadi istri Bapak juga di sorga. Subhanallah. Pun suaminya minta, Mah, tolong doa agar Mama ini meminta kepada Allah agar saya menjadi suami Mama di sorga. Karena yang namanya pernikahan ini bukan hanya bersatu di dunia, namun di akhirat. Insya Allah bunda yang hadir di majlis ini dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, suami istrinya akan berada di dalam sorga Firdausil Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada yang kurang tadi. Apa itu ya? Suami yang istri-istrinya. Ya? Oh iya iya. <laughs> Gak mau kalah. Ya sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Ustadz Abi Masih. Insya Allah seperti apa yang sampaikan Pak Ustadz bahwa kita ada di sini semuanya merupakan bagian dari isi surga. Amin. Dan untuk pemirsa RCTI Seperti biasa yang mau bertanya Bisa kirim ke alamat di bawah ini Jangan sungkan-sungkan Bertanyalah apa yang Anda keluhkan Insya Allah Pak Ustadz bisa memberikan solusinya hmm, Yang mau nonton bisa kirim e, email Ke alamat di bawah ini Untuk kritik dan saran bisa SMS Caranya ketik Ustadz Spasi nama, tanda pagar umur, tanda pagar komentar Kirim ke 9388 Insya Allah Besok kita akan ketemu di mana lagi kalau nggak di. Assalamualaikum Ustadz Gracias.